Tato sebagai Ratanja, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif musir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik jasmine.

sangat kesal. Panji Ketawang masih menggenggam tangannya erat-erat. Praharsini berusaha menepiskannya, tapi nampaknya Panji Ketawang tenang-tenang saja. Tanganmu halus sekali, Praharsini. Dan wajahmu cantik sekali. Aku tidak membutuhkan pujianmu. Pergi dari sini. Hei, kenapa kau bersikap kasar kepadaku? Apa bedanya Panji Ketawang dan Ratanca? Lepaskan tanganku, Panji. Lepaskan. Hmm, kau tertarik pada Ratanca, bukan? Apa urusanmu? kau perempuan tidak setia. Baru saja kau ditinggal mati kekasihmu. Dan sekarang kau sudah tertarik pada laki-laki yang lain. Tapi kau juga seorang perempuan bodoh. Daripada bermain-main dengan Ratanca, Mengapa kau tidak menjadi wanita persembahan untuk Gusti Prabu? Aku tidak butuh nasihatmu. Pergi dari sini. Pergi kataku. <laughs> Jangan begitu, Praharsini. Akulah yang membawamu datang ke istana Majapahit ini. Seharusnya kau berterima kasih kepadaku. Dan bukan sebaliknya. Lepaskan hmm? tanganku, Panji. Lepaskan. <laughs> sabar. Sabar, manis. Hmm? Hmm? Kau memang benar-benar seorang wanita yang mempesona. Kurang ajar. Lepaskan tanganku, Panji. Hmm? Lepaskan. Hmm? oh, <laughs> jadi kau tidak mau melepaskannya? Atau kau ingin aku berteriak-teriak minta tolong? Kau ingin aku menjerit-jerit sehingga orang-orang berdatangan kemari dan menangkapmu? Kaulah itu pemuda goblok, Panji. Ya, kau bodoh dan pemalas. Kau pikir aku tidak bisa mencelakakanmu? Kalau sampai aku berteriak dan kau berada di tempat ini, dan aku akan mengadukan kepada Gusti Ramapati. Kau bisa membayangkan nasib apa yang akan menimpa dirimu? Uh, oh iya, baik, baik Praharsini. Uh, ah, aku, aku minta maaf. Nah, ternyata kau hanya seorang pemuda pengecut Aku tidak sudi berhubungan dengan laki-laki seperti kau. Cepat pergi dari sini. Enyah dari hadapanku. Uh, baik, baik sini. Baik, aku akan segera pergi. Baru saja Panji Ketawang membalikkan punggungnya, pada saat itulah Ratanca muncul. Panji Ketawang menjadi semakin bertambah kikuk. Ada apa? Aku mendengar suara ribut-ribut. Apa yang telah kau lakukan pada Praharsini, Panji? Uh, tidak. Tidak apa-apa, Ratanja. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya sekedar menengoknya. Aku khawatir dia sakit lagi. Uh, aku pergi dulu ke sini. Ratanja bisa menemanimu. telah dilakukannya kepadamu? Dia hanya memegang-megang tanganku, Ratanja. Dia belum sempat bertindak terlalu jauh. Dia takut karena aku mengancam akan berteriak. Ah, Panji. Panji ketawa. Kasihan temanku itu. Sebenarnya dulu ketika Gusti Arya Kamandanu dan Nini Sakauni masih tinggal di Majapahit, dia bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Tapi sayang sekali, Nampaknya Panji memang tidak suka bekerja keras. Dia hanya mau enak-enakan saja. Aku benci pemuda seperti itu. Pancaran matanya seringkali tidak sopan kepada wanita. Sudahlah, Prasini. Jangan memperuncing masalah. Lupakan saja. Yang penting dia tidak akan mengulanginya lagi. Ah, Ratanca. Iya. Mengapa kau datang kemari? Apakah kau mempunyai keperluan khusus? Tidak, Prasini. Aku hanya kebetulan lewat. Dan aku mendengar kalian ribut-ribut. Aku tidak mempunyai keperluan apa-apa. Ratanca, ah, uh, eh, bagaimana... Uh, uh, aku masih menunggu kesediaanmu. Kesedihan apa, Prasini? Bawalah aku pergi dari sini. Tolonglah aku, Ratanca. Tolonglah aku. Ratanca, kau tidak kasihan padaku. Lihatlah, aku tidak mempunyai gairah apa-apa selama tinggal di rumah ini. Aku seperti orang tawanan. Aku sama sekali tidak bisa gembira. Aku ingin tersenyum. Aku ingin tertawa seperti yang lainnya. Tapi sulit sekali. Hatiku sedih Ratanca. Rasa-rasanya hidupku sudah hampa. Rasa-rasanya Hidupku sudah kehilangan arti. Kau harus berusaha menumbuhkan semangat hidupmu, sini Berusahalah. Aku akan membantumu. Tidak bisa, Ratanca. Selama aku masih berada di tempat ini, dan selama aku masih dicalonkan menjadi wanita persembahan, tidak bisa. Ah, rasa-rasanya, aku ingin pergi jauh sekali Aku tidak bisa hidup dengan cara seperti ini. Aku sudah jauh dari orang tuaku, dari desa kelahiranku, dan dari orang-orang yang kucintai. Tolonglah aku, Ratanca. Kalau kau tidak mau menolongku, apa yang akan terjadi pada diriku? Aku benar-benar sudah patah semangat. Dengarlah, Prasini. Ah, ah. Kadangkala kita memang menghadapi masa-masa yang sulit. Kadangkala kita terpaksa menghadapi tantangan yang cukup berat. Tapi bukan berarti kita lalu patah semangat. Kita harus tetap tegar. Kita harus tetap berdiri dengan kokoh untuk menyambut berbagai macam tantangan. Percayalah, Prasini. Kau bisa. Kau pasti bisa meloloskan diri dari kesulitan ini. Kau jangan membohongi aku, Ratanca. Selama ini, kau ku kenal sebagai seorang pemuda yang jujur. Sayang sekali kalau kejujuranmu harus kau kotori dengan kebohongan. Kau pikir aku tidak tahu siapa wanita persembahan itu? Suatu saat nanti, aku akan dibawa menghadap Gusti Prabu Jayanagara dan aku akan dipaksa untuk melayani beliau. Dan setelah Prabu Janagara bosan, setelah diriku ini tidak berharga lagi di depan beliau, nasib apa yang akan kuterima selanjutnya? Tataplah mataku, Ratanca. Jangan berpaling. Aku minta bantuanmu. Coba jawablah. Nasib apa yang akan diterima oleh seorang wanita persembahan kalau dirinya sudah dicampakkan oleh Gusti Prabu? Aku tidak tahu ini Aku benar-benar tidak tahu. Aku tahu Ratanca. Seorang emban di rumah ini pernah bercerita kepadaku pada suatu malam. Dia menceritakan nasib buruk yang menimpa wanita-wanita persembahan. Mereka semuanya hilang lenyap begitu saja. Nasibnya tidak ketahuan rimbanya. Apakah aku harus mengalami hal yang sama? Kau tidak harus percaya pada cerita yang dituturkan emban itu. Kukira tidak seburuk itu Prasini. Sudahlah Ratanja. Kalau kau tidak mau menolongku, ya sudah. Aku mau istirahat Ratanja. Oh, maafkan aku Prasini. Aku benar-benar tidak bisa menolongmu. Aku di sini karena tugas Aku ditugaskan menjagamu, merawatmu, sehingga kau sembuh, dan bukan membawamu pergi. Maafkan aku Prasini. Sebenarnya, sebenarnya aku merasa iba. Aku kasihan padamu. Tapi, aku tidak mau mengkhianati Gusti Ramapati. Aku harus menjadi seorang abdi yang baik Aku berhutang budi pada Gusti Ramapati. Sekali lagi, maafkan aku sini. Maafkan aku. Menyesal sekali. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, tinggalkan aku Ratanca. Selamat malam. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif musir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal. Balpirik jasmine, balpirik balpirik Baiklah, Tanca. Iya, Gusti Ramapati. Aku ingin tahu bagaimana perkembangannya Praharsini. Apakah dia sudah menjadi lebih baik? Ampun, Gusti. Hamba sedang berusaha dengan sekuat kemampuan hamba untuk mengembalikan semangat Praharsini. Tapi hasilnya masih belum begitu mengembirakan, Gusti. Sakit apa sebenarnya perempuan itu? Sebenarnya dia tidak sakit, Gusti. Dia hanya kehilangan semangat hidup. Dia banyak melamun, kurang nafsu makan. Itulah sebabnya sampai sekarang tubuhnya masih kelihatan lemah, Gusti. Dia harus segera menjadi sehat kembali, Ratanca. Sebab ketahuilah, aku menaruh harapan yang besar kepada perempuan itu. Dialah yang paling cantik di antara yang lain. Aku yakin Gusti Prabu akan merasa puas jika dilayani perharsini. Kau harus bekerja dengan baik Kau harus bekerja keras, Ratansa. Iya, Gusti. Hamba akan terus berusaha. Kau boleh menemui Praharsini karena dia memang menjadi tanggung jawabmu. Kau memang kutugaskan untuk merawatnya. Tapi kau jangan terlalu dekat dengannya, Ratanca. Aku tidak ingin terjadi hal-hal yang kurang baik. Aku mendapat laporan dari Panji Ketawang dia mengatakan bahwa kau telah menjalin hubungan yang terlalu akrab dengan Praharsini. Apa benar demikian? Ampun Gusti Ramapati. Bagaimana hamba dapat menangani gadis itu jika hamba tidak diperbolehkan berhubungan dengannya? Hamba harus dapat menghibur hatinya, membesarkan semangatnya. Hamba harus dapat mengembalikan kepercayaan dirinya. Itulah sebabnya hamba sering mengunjunginya. Tapi hamba tidak mempunyai maksud yang lain, Gusti. Hamba hanya sekedar menjalankan tugas dari Gusti Ramapati. Baiklah, aku percaya kepadamu, Ratanja. Aku percaya kau tidak akan menyalahgunakan wewenang dan tugas yang kuberikan kepadamu. Ada apa itu, Rawedeng dan Rayuyu? Hmm. Ampun, Gusti. Hamba terpaksa mengganggu Gusti Ramapati. Ada apa? Mengapa kau berlari-lari kemari, Ramadeng? Raharsini, Gusti. Perempuan itu mencoba untuk bunuh diri, Gusti. Apa? Bunuh diri? Ah, benar, Gusti Ramapati. Dia Coba memotong pergelangan tangannya dengan pecahan-pecahan piring, Gusti. Darah banyak sekali yang keluar. Kami segera mencari Ratanca, Gusti. Uh, tapi rupanya Ratanca sedang menghadap Gusti Ramapati. Cepat, Ratanca. Kau tangannya persoalan ini. Aku tidak ingin Praharsini binasa karena tindakannya yang sangat bodoh. Cepat. Iya, Gusti Ramapati. Hamba akan segera melihatnya. Raja buru-buru meninggalkan ruangan pendopo. Dia bergegas melangkah ke ruangan bilik di mana Praharsini ditempatkan. Sang Ramapati, Rawedeng dan Rayuyu menyusul kemudian. Mereka melihat Praharsini terparing lemah di atas ranjang. Darah masih mengucur di bagian pergelangan tangannya. Ratanca segera bekerja. Dia meramu daun-daunan, kemudian menempelkannya pada bagian pergelangan tangan, lalu membebatnya dengan kain. Wanita cantik itu masih terbaring pingsan, tubuhnya lemah dan wajahnya pucat sekali. Bagaimana Ratanja? Bagaimana keadaannya? Darahnya banyak sekali keluar, Gusti. Untung hamba mempunyai persediaan dedaunan pemampat darah. Sepertinya sekarang sudah tidak mengalir lagi, Ratanja. Iya, darahnya sudah tidak keluar lagi. Apakah lukanya tidak berbahaya, Ratanja? Mudah-mudahan saja tidak, Gusti. Setelah nanti darahnya mampat, hamba akan membuat ramuan daun-daunan untuk menguatkan tubuhnya. Hmm, ya. Dan mudah-mudahan saja dia akan segera sembuh. Nekat sekali perempuan itu. Kau harus benar-benar menjaganya Ratanca. Aku tidak ingin dia mencoba bunuh diri lagi untuk yang kedua kalinya. Hamba akan menjalankan perintah Gusti. Untuk sesaat lamanya mereka masih berada di ruangan bilik. Prahar sini masih terlentang tapi tak lama kemudian wanita cantik itu mulai bergerak-gerak. Ratan buru-buru menghampirinya. Uh, apa yang terjadi? Tenanglah, Prarsi. Kami semua akan berusaha menolongmu. Tenanglah. Kau tidak usah takut. Uh, kau Ratanca? Iya. Aku di sini. Aku akan selalu menunggumu dan merawatmu. Praharsini, mengapa kau berbuat sebodoh ini? Bunuh diri, bunuh diri. Rupanya kau tidak sadar apa yang kau lakukan, Praharsini. Uh, ah, mengapa? Mengapa kau datang kemari? Mengapa kalian datang kemari? Tidak, aku tidak mau bertemu dengan kalian. Aku tidak mau berbicara denganmu, Ramapati. Pati. Sabar sini, tenanglah. Suruh mereka pergi, Ratanca. Aku tidak mau bertatap muka dengan orang-orang itu. Mereka licik. Mereka jahat. Aku tidak sudi berbicara dengan mereka. Suruh mereka pergi. Suruh mereka pergi. sini, beliau adalah Gusti Ramapati. Beliau ingin tahu keadaanmu. Beliau ikut mencemaskan keadaanmu. Tidak, aku tidak suka orang itu. Suruh dia pergi. Pergi. Pergi kalian dari sini. Untuk apa kalian datang kemari? Kalian telah membuat hidupku menderita. Kalian telah merampas kebahagiaanku. Pergi. Kami tidak bermaksud apa-apa, Praharsini. Kami hanya ingin tahu keadaanmu. Baru saja kau melakukan tindakan yang sangat bodoh. Kau mencoba untuk bunuh diri. Kami sangat menyesalkan sikapmu ini. Kau, kau mau pergi atau tidak? Pergi, pergi kataku, pergi, pergi kalian, nyala kalian, pergi. Pergi, pergi, jangan. Jangan tarik sini. Sudahlah tarik sini. Jangan. Pergi kataku. Aku tidak sudi bicara dengan kalian. Kalian orang-orang yang mencicikan. sudah pergi. Tapi sebenarnya kau tidak boleh berbuat seperti itu. Kau harus menghargai Gusti Pati. Sekarang ini kau tinggal di rumah beliau. Siapa yang ingin tinggal di sini, Ratanca? Tempatku bukan di sini. Bagiku, tempat ini seperti neraka. Aku diculik di tengah jalan dan aku digelandang kemari seperti barang. Aku tidak pernah bermimpi suatu ketika akan tinggal di tempat seperti ini. Ya, tempat ini memang indah. Rumah seorang pembesar istana yang megah dan mewah. Tapi aku sama sekali tidak kerasan tinggal di dalamnya. Aku tidak tahu mengapa hatimu keras laksana batu Prasini. Seharusnya kau dapat menerima semua ini dengan hati yang lapang. Sudah, harap Tanca. Tak ada gunanya kau memujuk-pujuk aku lagi. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Apa yang kuanggap paling baik untuk diriku. Baru saja kau melakukan suatu tindakan yang sangat bodoh sini. Bunuh diri. Mengapa kau harus menempuh jalan sesat seperti itu? Ah, aku lebih suka mati daripada menjadi wanita persembahan dan ditempatkan di ruangan ini seperti barang. Suatu saat, barang itu akan menjadi barang bekas yang tidak ada harganya sama sekali. Aku tidak mau, Ratanca. Kalau tidak mau, lalu kau mau apa? Kau bisa apa? Aku tidak tahu, Ratanca. Aku benar-benar sudah putus asa. Kalau saja kau mau menolongku. Tolonglah aku, Ratanca. Bawalah aku pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan lagi. Mari bicara soal balsam. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal.

Untuk sesaat lamanya dia menjadi gugup. Hatinya berdebar-debar. Tapi tangannya perlahan-lahan bergerak mempelai rambut Praharsini yang hitam dan panjang. Tolonglah aku, Ratanja. Kalau kau kasihan padaku, tolonglah aku. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin pergi dari sini. Aku tidak mau menjadi wanita persembahan. Tenanglah, Prasini. Tenangkan hatimu. Kau kasihan padaku, bukan? Iya. Aku kasihan padamu. Aku merasa iba melihat keadaanmu. Kalau begitu, kau harus menolongku. Lakukanlah sesuatu untuk menolongku. Carilah kesempatan yang baik. Carilah waktu yang tepat membawa aku pergi dari tempat ini. Prahrsini, mengapa kau masih belum mengerti juga? Aku di tempat ini tidak mempunyai wewenang apa-apa. Aku tidak bisa berbuat sekendak hatiku. Kekuasaan dan pengaruh Gusti Ramapati sangat besar di istana ini. Kapan saja beliau dapat memerintahkan prajurit-prajurit untuk membunuh orang. Kau tahu itu bukan? Jadi, iya, jadi bagaimana, Ratanca? Apakah aku harus tetap tinggal di sini? Dan suatu saat nanti, aku akan diserahkan kepada Prabu Jayanegara sebagai wanita persembahan. tidak, aku tidak mau. Lebih baik aku mati. Lebih baik aku mati saja, Ratanca. Jangan, Karsina. Jangan. Orang mati tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Masih untung bagi mereka yang diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Jangan Prasini. Kau harus tabah. Ya, tabah. Hanya itulah yang bisa kau lakukan saat ini. Hanya itulah yang terbaik. Jadi, benar kau tidak mau menolongku? Kau tega melihat keadaanku seperti ini. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, sudahlah. Pergilah, Ratanca. Tak ada gunanya lagi kau datang kemari. Pergilah. sini. Cepatlah pergi, Ratanca. Tinggalkan aku. Biar aku sendirian saja. Aku tidak membutuhkan siapa-siapa lagi. Api semangatku benar-benar sudah padam. Pergilah, Ratanca. Pergilah, kataku. Benar, sini. Aku masih harus membuat ramuan daun-daunan untuk menguatkan tubuhmu. Kau telah banyak kehilangan darah. Aku telah kehilangan segala-galanya. Ya, segala-galanya. Raja pergi meninggalkan Praharsini. Dia berjalan dengan lesu ke ruangan biliknya. Waktu cepat berlalu, malam segera tiba. Ratanca duduk termenung di ruangan biliknya. Dia berusaha mencampakkan pikiran-pikiran tentang Praharsini. Tapi setiap kali dia berusaha, pada saat itulah dia gagal. Ratanca mengeluh dalam hati. Harsini. Kasihan sekali gadis itu. Nampaknya dia benar-benar sudah putus asa. Kalau aku tidak segera datang, barangkali gadis itu hanya tinggal nama. Nampaknya pikirannya benar-benar gelap. Dia nekat bunuh diri. Dia nekat mengambil jalan pintas untuk mengatasi kesulitannya sini. Mengapa aku terus-menerus memikirkan gadis ini? Apa sebenarnya yang kualami? Hatiku senantiasa berdebar setiap kali menjamah tubuhnya. Jantungku seperti berhenti berdenyut setiap kali bertatapan pandang dengannya. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada diriku? Barangkali, barangkali aku telah jatuh cinta pada prasini. Apa? Cinta. Sampai saat ini aku belum pernah mengalaminya. Mungkinkah aku jatuh cinta pada gadis itu? Atau barangkali aku hanya merasa iba, merasa kasihan kepada nasibnya yang malang. Apakah cinta itu sesungguhnya? Ratan Catrus duduk termenung di ruangan biliknya. Menjelang tengah malam dia merasa sangat mengantuk. Dia lalu membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Dia memejamkan matanya, berusaha untuk tidur. Tapi baru saja dia akan terlelap, mendadak terdengar ketukan pintu lirih. Maaf Tuan Ratanja. Maaf kalau hamba telah mengganggu Tuhan. Ada apa, Bimban? Ada titipan untuk Tuhan. Oh, apa ini? Surat Surat dari Prahara sini untuk Tuan Ratanca. Hmm. Baiklah Bimban. Terima kasih. Cepat kau tinggalkan tempat ini. Jangan sampai ada orang tahu. Ya Tuan. Hamba juga berhati-hati sekali. Prahara sini juga berpesan agar jangan sampai ada orang yang tahu. Maaf Tuan, hamba mohon permisi. Iya Bimban. Sekali lagi terima kasih. Wanita setengah tua Salah seorang emban di rumah kediaman Sang Ramapati itu pun segera pergi. Raktanja berdiri termangu sebentar di tengah-tengah pintu. Dia menimang-nimang selembar daun lontar. Setelah menutup pintu, dia mulai membaca aksara-aksara yang terpampang di atas selembar daun lontar itu. Aksara yang ditulis oleh Praharsini. Thank you. Kau orang baik, kau seorang pemuda yang jujur. Hanya kaulah yang kupercaya. Karena itulah, aku mau menulis surat kepadamu. Ratanca, terima kasih atas pertolonganmu kepadaku selama ini. Aku banyak berhutang budi kepadamu. Dengan apa aku harus membalasnya? Hatiku sangat sedih, Ratanca. Kadangkala napasku menjadi sesak. Aku merasa tempat ini sangat pengap. Aku ingin pergi. Aku ingin pergi sejauh-jauhnya. Tapi sayang sekali. Sayang sekali kau tidak bersedia menolongku. Kalau saja kau mau membawaku pergi, alangkah bahagianya hatiku. Dan aku akan melakukan apa saja seperti yang kau inginkan. Aku akan selalu menurut kepadamu, Ratanca. Ratanca, sebaiknya mulai sekarang kau tidak usah mengunjungi aku lagi. Aku tidak marah kepadamu, tapi kira tak ada gunanya kau mengunjungi aku lagi. Dan aku tidak pernah menyesali apa yang telah kulakukan. Aku telah mencoba untuk bunuh diri. Aku akan menamatkan riwayat hidupku Kukira itulah jalan yang paling baik. Memang, aku telah gagal. Tapi aku akan mencobanya lagi. Dan nanti, jika aku gagal lagi, aku akan terus mencoba. Aku akan terus mencoba sampai berhasil. Kau tidak mengerti, Ratanja. Kau tidak pernah bisa memahami isi hatiku. Kau tidak bisa meraba gejolak jiwaku. Aku sedih Ratanja Aku tidak tahan lagi Aku tidak kuat menyandang penderitaan ini Nah Ratanja Maaf kalau aku telah mengganggu tidurmu Tapi memang aku harus menulis sesuatu untukmu Kau orang baik Aku harus meninggalkan kenang-kenangan untukmu Kalau sampai nanti kita tidak pernah bisa bertemu lagi, karena aku sudah hidup di alam lain Bersama surat ini kuucapkan Selamat tinggal Ratanja. Selamat tinggal Maafkanlah kalau aku pernah berlaku kasar kepadamu Maafkanlah kalau ada kata-kataku yang telah menyinggung perasaanmu selama kau merawatku. Thank you. ditulis oleh Praharsini. Dia ikut sedih. Dia ikut prihatin melihat keadaan gadis cantik itu. Mari bicara soal balsam. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal. Balpirik jasmine, balpirik rose, balpirik rose, balpirik lavender. sini. Aku tahu gadis itu tidak main-main. Dia pasti benar-benar akan mencoba lagi. Kalau aku tidak segera menuruti keinginannya, dia pasti akan mencoba lagi. Dan aku tidak bisa terus-menerus mengawasi seorang gadis yang sudah nekat. Tapi aku harus bagaimana? Aku tidak mungkin mengikuti kemauannya. Bagaimana aku bisa membawanya pergi dari Majapahit? Kalau sampai Gusti Ramapati tahu, beliau pasti akan marah sekali. Dan beliau mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Di mana aku bisa menyembunyikan Prarsini? Gusti Ramapati seperti mempunyai seribu muka dan beribu-ribu pasang mata. Kalau aku tak bisa membawa lari Prasini dari Majapahit, aku tidak mungkin bisa terus-menerus bersembunyi di suatu tempat. Suatu saat nanti, prajurit-prajurit Majapahit pasti akan bisa menemukan kami. Tapi, kalau aku terus berdiam diri, gadis itu pasti akan melaksanakan niatnya. Bagaimana kalau sampai dia berhasil bunuh diri? Oh, serba repot, serba salah. Aku harus segera memutuskannya. Ya, baiklah. Aku akan menemuinya. Paling tidak, aku masih bisa membujuk Prasini. isi suratmu Prasini. Maafkan aku, Ratanca. Aku telah mengganggu ketenanganmu. Seharusnya aku tidak menulis surat seperti itu. Tidak apa. Mudah-mudahan saja kau hanya main-main. Mudah-mudahan kau tidak bersungguh-sungguh. Tidak, Ratanja. Aku tidak main-main. Kalau memang kau tidak bersedia menolong aku, suatu saat Aku pasti akan melaksanakannya. Aku sudah mencobanya sekali dan gagal. Tapi aku akan mengulanginya lagi. Mengulangi dan mengulangnya lagi. Praharsini, jangan begitu. Bunuh diri itu perbuatan yang sangat tercela. Tercela dan penuh dosa. Aku tidak peduli lagi. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Kau harus bersabar, Prasini. Semua kesulitan ini pasti akan berlalu jika kau mau bersabar. Ratanca. Iya. Sekarang juga aku minta ketegasanmu. Apakah kau mau menolong aku? Tenanglah, Prasini. Aku tahu pikiranmu sedang kacau. Tenanglah. Jawablah pertanyaanku. Apakah kau bersedia menolong aku? Kau bersedia membawa aku pergi dari Majapahit? Aku Bagaimana aku bisa melakukannya? Kau tahu sendiri Prasini. Banyak sekali prajurit Majapahit berkeliaran di sekitar tempat ini. Rumah kediaman Gusti Ramapati dijaga ratusan prajurit. Bagaimana aku bisa membawamu keluar dari tempat ini? Kau masih belum menjawab pertanyaanku, Ratanja. Aku hanya ingin mendengar jawabanmu. Baiklah. Katakanlah Aku bersedia. Tapi bagaimana caranya? Ah, jadi kau bersedia, Ratanca? Kau bersedia membawaku pergi dari sini? Tenanglah, Prasini. Tenanglah. Ah, Ratanca, aku gembira sekali. Tiba-tiba semangatku tumbuh kembali. Tapi benar bukan? Kau bersedia membawaku pergi dari sini? Ah, Ratanca. Ah, tidak bisa berbuat apa-apa. Praharsini mendekapnya erat sekali. Erat sekali, seolah-olah Ratanca tak akan dilepaskannya lagi. Ratanca menjadi gugup. Kembali hatinya berdebar-debar. Ah, Ratanca. Ah. Ratanca. Uh, terima kasih, Ratanca. Kau sudah membuatku hidup kembali. Kau membuat semangatku tumbuh kembali. Sudahlah, Prasini. Apa yang kau lakukan ini? Sudahlah. Tidak, Ratanja. Aku akan terus memelukmu. Aku bahagia sekali. Lihatlah, bukankah wajahku berseri-seri? Aku gembira sekali, Ratanja. Biarlah aku terus memelukmu. Inilah satu-satunya cara untuk mengucapkan terima kasihku. Biarlah aku mendekapmu, Ratanja. Kembali Praharsini mendekap Ratanja erat-erat. Ratanja sampai susah bernapas. Tapi akhirnya Ratanca menyerah. Dia balas mendekap Praharsini dengan erat. Mereka saling berdekapan. Sementara malam terus berjalan. Yang penting, kau bersedia menolongku, Ratanca. Ah, eh, lepaskanlah dekapanmu. Ah, dan marilah kita bicara baik-baik. Ah, ayolah, lepaskanlah. Aku tidak biasa melakukan hal seperti ini. Tanganmu dingin, Ratanca. Kau... Uh, Aku memelukku erat sekali. Ah, aku, aku sampai, ah, aku, aku menjadi gugup. Ah, baiklah, bagaimana? Apa yang akan kau bicarakan? Tapi kau tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Kau sudah bersedia menolongku, dan kau harus melaksanakannya. Iya, baiklah Prasini. Aku menyerah. Tapi sekarang ini kita menghadapi kesulitan yang sangat besar. Tidak mudah bagi kita untuk keluar dari lingkungan Istana macet pahit. Semua tempat dijaga dengan ketat, dan prajurit jaga berkeliaran sepanjang hari, sepanjang malam. Lalu, bagaimana kita bisa memperoleh kesempatan? Kesempatan itu pasti akan datang, Ratanca. Yang penting, kau mau menolongku. Itu saja. Aku tidak membutuhkan yang lain. Yang penting, kau bersedia menolongku. Apakah sudah kau pikir masak-masak sini? Sudah. Tunggu dulu. Jangan buru-buru. Sebab ketahuilah, yang akan kita hadapi sekarang ini adalah pemerintah Majapahit. Yang akan kita hadapi adalah kekuasaan Gusti Ramapati. Yang akan kita hadapi adalah prajurit-prajurit Majapahit yang tangguh. Sedangkan kita hanyalah berdua. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Apalah artinya kekuatan dua orang seperti kita ini? Cobalah, renungkan dulu baik-baik Prasini. Jangan terburu nafsu. Aku tahu, Ratanja. Lingkungan istana Majapahit ini dijaga ketat prajurit-prajurit. Tapi kalau kita mau berusaha, kita mau mencari kesempatan, kita pasti akan berhasil meloloskan diri. Baiklah, aku akan berusaha tapi aku minta waktu. Kukira kita tidak bisa melaksanakannya malam ini. Aku membutuhkan waktu untuk berpikir. Aku harus mencari kesempatan itu. Ah, aku akan menunggu, Ratanca. Aku akan sabar menunggu. Tapi jangan terlalu lama. Iya. Aku pergi dulu, Prasina. Pergilah, Ratanca. Aku akan menunggumu. Tapi, kapan kau akan datang? Aku belum bisa memastikannya. Kau siap-siap saja. Yang jelas, aku akan datang pada suatu malam. Dan kau harus siap dari sekarang. Nah, selamat malam Prasini. Dan ingat, kau harus sabar. Jangan terburu nafsu. Ya, Ratanja. Aku akan mengikuti perkataanmu. Selamat malam, Ratanja. Dari mana kau Ratanca? Sudah dua kali aku mencarimu ke ruangan bilikmu Dan kau tidak ada Dari mana saja kau? Aku hanya berjalan-jalan saja Panji Hei, eh, kau kelihatan gelisah Kau tidak seperti biasanya, Ratanja. Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa lelah. melah dan mengantuk. Sudah beberapa hari ini kulihat kau senang sekali berkuda. Aku sudah sejak lama senang menunggang kuda. Menunggang kuda adalah salah satu kegemaranku, Panji. Kuliah berkuda mondar-mandir di sekitar istana ini. Kemarin aku melihatmu berkuda menyusuri lorong di tepi alun-alun. Apakah kau sedang mencari seseorang? Ah, tidak, Panji. Aku tidak mencari siapa-siapa. Aku hanya berjalan-jalan saja. <laughs> Aneh sekali. Tidak biasanya kau begitu, Ratanja. Ah, oh ya. Apakah kau sudah menghadap Gusti Ramapati? Belum. Kau disuruh menghadap beliau, Ratanja. Gusti Ramapati ingin tahu perkembangan sini. ini. Oh, iya. Kalau begitu, aku harus menghadap beliau sekarang. Aku tahu Dia pasti menjalin hubungan akrab dengan gadis cantik itu Dia tidak bisa menyembunyikannya dariku Aku dapat melihat gelagatnya Panji Ketawang menunjukkan sikap yang tidak bersahabat pada Ratanja. Dia tersenyum penuh arti. Nah saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara di radio kesayangan Anda ini yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil.